lanjutkan ke, di halaman ke kemarin 106 dari cetakan syarahnya Fathul Ali Al Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Ma ba'du. Ikhwah kalian yang selamat yang saya muliakan, di pagi hari ini kita akan sambung kembali pelajaran yang telah kita ambil dari pembahasan kitab al di mustafid fi hukmi atau fi kufri dari tauhid. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengambil keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwa al-ibadah itu tatafawat. Dia bertingkat-tingkat. Sebagaimana kekufuran juga bertingkat-tingkat. Itu pada ucapannya tentang hal yang berkaitan dengan adzabah. Itu penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau menekankan dalam uraiannya bahwa sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Jalla wa'ala ini asyadu kufra ini lebih besar kekufurannya karena disebutkan bahwa ini adalah syirkul qasd yaitu kesyirikan dari niat ya, maksud qasd itu artinya maksud dan tingkat kekufuran dari syirik yang dari jenis ini lebih besar dibandingkan dengan seperti orang yang menyembelih namun untuk dimakan. Tapi ketika dia menyembelih sembelihannya itu dia sebut atas nama Al-Masih. Sembelih orang Nasara yang dia sebut pada sembelihannya itu atas nama Al-Masih. Tentunya keduanya sama-sama haram. Sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah dengan sembelihan untuk dimakan. Tapi disebut di situ nama al-nasi, sama-sama haram. Akan tapi yang pertama keharamannya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan keharaman yang, kedua. Nah, ini poinnya. Kemudian dari sini beliau menegaskan begitu juga halnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan salat. Seorang berangkat dari rumahnya menuju masjid, kemudian dia serahkan ya kian dia kemudian juga rukuk dia sujud dia untuk Allah ini Allah kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang melakukan kegiatan kemudian mengawalinya dengan basmalah dia juga ibadah ya, mengawali setiap perbuatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah ibadah tapi ibadah ini ya, tidak bisa disamakan dengan ibadah seperti halnya sholat seperti halnya menyembelih untuk Allah seperti halnya mengeluarkan zakat atau mendatangi haji karena ibadah-ibadah seperti sholat dan seterusnya adalah ibadah yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Yang memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun mulai perbuatan, mulai pekerjaan dengan bismillah ini hanya sekedar isti'anah ibadah dari jenis isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah dalam mengerjakan aktivitas. Simpulannya bahwa kekufuran tetap awal, kekufuran bertingkat. Sebagaimana ibadah-ibadah juga bertingkat-tingkat. Nah, <clears throat> kemudian dari ulayan ini pada akhirnya beliau mengatakan bahwa sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala terkumpul padanya dua sebab. Terkumpul padanya dua sebab yang menjadikan sembelihan itu haram. Yang pertama adalah al-qasd, yaitu maksud dan tujuannya melandasi perbuatan itu. Bahwa Sembilan itu memang ditujukan untuk selain selain Allah. Kemudian sebab yang kedua yang menjadikan haramnya sembilan itu bahwa ini adalah sembilan orang orang murtad. Bahwa ini sembilannya orang orang murtad. Dan ini yang menjadi landasan dari kesimpulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah selanjutnya. ya. Jadi beliau membawakan perkataan Ibnu Taimiyah, kemudian beliau mengambil darinya kesimpulan. Karena kitab ini seperti yang telah ditegaskan adalah Syekh Muhammad ingin menjelaskan apa yang menjadi pandangan Syekhul Islam di Taimiyah seputar takfir muayyan. Di mana orang-orang di luar sana ada yang menuduh bahwa Syekhul Islam Ibnu tidak mengkafirkan dengan dengan ta'yin. Maka dibawakanlah perkataannya Ibnu kemudian dijelaskanlah maksudnya oleh Syekh Muhammad. Setelah uraian tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, kata beliau wa huwa alladhi yansibu ilaihi ba'du ad din ba'du a'da'i ad-din. Dan dialah Ibnu Taimiyah yang dinisbatkan kepadanya oleh sebagian musuh-musuh agama. Yaitu diklaim oleh musuh-musuh agama bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin. Dan perhatikan kalimat musuh-musuh agama bahwa orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin ibarat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa mereka adalah ada uddin. Tentu yang dimaksud di sini adalah seperti misalnya uh, Sulaiman begitu juga musuh dak dakwah Najdiyah seperti misalnya Al-Iraqi ya, bukan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang keliru dan hanya salah paham. Ya. Kita harus bedakan antara dua hal ini. Nah, <clears throat> annahu la yukaffiru al-mu'ayyan. Katanya, itu kata musuh-musuh agama ini bahwa Syekhul Islam tidak mengkafirkan dengan takmir. Jadi, kan ini yang dibantah. Bahwa di sana ada orang-orang yang mengklaim bahwa Syekh Muhammad Syekhul Islam itu tidak mengkafirkan dengan takmir. Yang berdalil dengan perkataannya Ibnu Taimiyah. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, enggak begitu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Maka dibawakanlah nukilan dari Ibnu seperti ini maksudnya, bahwa Ibnu mengkafirkan dengan tadi. Jelas ya? Fanzur ansyarakallahu ila takfiri. Perhatikanlah semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukimu ila takfirihi man zaba'ali ghairillah. Bagaimana dia mengkafirkan orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada uraian yang tadi kita baca min hadhihi ummah dari umat ini wa tasrihahu anna al-munafiq yasiru murtaddan bidzalik dan telah perhatikan juga bagaimana penegasannya penegasannya ini ya, bahwa orang yang munafik dia menjadi murtad dengan sebab perbuatan itu. Orang yang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran, tapi ketika dia menyembelih untuk selain Allah berarti dia sudah menampakkan kekufuran. Maka dikatakan dia sebelumnya munafik, nggak kelihatan, tapi ketika dia menyembelih disebutkan yasiru dan maka dia menjadi murtad. Ya jelas masalahnya. Wa hadza fil Dan pembahasan ini dalam konteks muayyan. Muayyan itu person. Ya, di mana ada orang yang mengatakan bahwa ini maksud dengan takfir oleh Syekh Syekh Ismail itu takfir mutlak. Kita mengetahui bahwa ada perbedaan antara Bukan ada perbedaan bahwa at-takfir ada dua. Ya, nah, kita nggak boleh menafikan takfir secara mutlak, nggak boleh. Karena takfir itu agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, dia harus mentakfir orang yang meninggalkan at-tauhid. Ya, enggak boleh antipati secara 100% ini murtad. irtidat, antipati dari takfir secara mutlak itu irtidat, tidak. Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang Yahudi, mengkafirkan orang Kristen, mengkafirkan orang-orang musyrikin. Ya. Awat kafara alladziina qalu innallaha wa thalithu thalath. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan ya bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Ya. Baik, dan takfir ada dua, ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Takfir mutlak ada takfir kepada al-fi'il, kepada perbuatan. Barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang melakukan, tanpa disebutkan di situ nama. Adapun takfir secara ta'il disebutkan di sebelum nama. Fulan bin fulan. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa sebagian orang keliru dalam memahami ya, pembagian takfir mutlak dan takfir al muayyad Pada perkataan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga pada perkataan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana sebagian orang menyangka bahwa pembahasan takfir mutlak itu mencakup semua jenis kekufuran. Dan ini kekeliruan. Ya. Karena kekufuran tidak lain ada darajatin wahidah. Tidak satu derajat. Kekufuran sebagiannya zahir, jelas, wadih, gamblang, sebagiannya khafi, sebagiannya sama. Seperti nanti akan mendapatkan ukiran dari perkataan imam. Ya. Jadi sebagian orang menganggap ya, bahwa perbuatannya kufur, orang yang tidak dikafirkan kecuali setelah tegak pada hujjah, ya, ya. memberlakukan kaidah ini dalam semua jenis hukuman Padahal pada hakikatnya ulama tidak memahami demikian. Ya, tapi mohon maaf, disayangkan bahwa yang syaa, yang menyebar, yang merebak, yang dipahami oleh banyak orang, ya, bahwa kaidah tersebut mutlak, yang mencakup orang yang mengaku nabi. Mencakup orang yang mengatakan Isa anak Allah. Mencakup orang yang mengatakan bahwa ya ada selain Allah yang berhak diibadahi. Tidak. Sedangkan ulama dalam perkara-perkara yang wahyu, ya, dalam perkara-perkara yang jelas, dalam perkara-perkara yang terang yang gamblang ya, mengatakan bahwa barang siapa yang melakukannya kafir. Orang tersebut kafir. Ya. dengan ta'in Nah, <clears throat> baik. Saya akan bacakan sedikit dari perkataan Imam di sini. Saya ambil dari kitab bahwa bitafsir muayyan menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Wahab dan ulama dakwah Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Ula. Ini ditakdim, kita ini ditakdim oleh Syekh Salah Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik. Tadi saya katakan bahwa perkara perbedaan antara takfir mutlak dan takfir muayyan itu benar adanya. Namun memperlakukan ya bahwa takfir mutlak itu dalam semua jenis kekufuran ini adalah kekeliruan dan kesalahan. Nah ini kita dapati dari penjelasan para imam. Ayat yang pertama adalah perkataannya saya bawakan di sini Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi ketika dia membantah seorang musuh dakwah yaitu Daud bin Jirjis. Ya. Di Daud bin Jirjis ini dia berdalil dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia katakan bahwa Syekhul Islam tidak mengkafirkan secara ta'yin. Dan bahwasanya kekufuran itu hanya kufur mutlak. Yang dikafirkan adalah ucapan dan yang dikafirkan adalah perbuatan bukan pelaku bukan pelaku nah <clears throat> berkata Syekh Sulaiman bin Sahman kata beliau innal qawla qad yakunu kufran mereka bilang sesungguhnya ucapan itu bisa jadi adalah kekufuran tapi pelakunya tidak dikafirkan kecuali setelah ditegakkan kepadanya hujjah Kata Syekh Sulaiman, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa amsalihi fi ghairi ubadil kubur wal musyrikin." Ucapannya atau perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang semisalnya karena Daud bin Jirgis ini berdalil dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, berdalil dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Dalam ini ya, mentakrir kesesatannya tadi. Ya, bahwa yang kafir itu hanya ucapan, yang kafir itu hanya perbuatan, orangnya enggak. Kemudian dia dilakukan dalam semua jenis kufur. barusan kita jelaskan bahwa kekufuran tidak tidak sama. Ya. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, ya, beliau adalah seorang ulama dakwah Najdiyah. Ucapannya Syekh Islam di Timia dan yang semisalnya itu ya, di luar konteks para penyembah kubur dan musyrikin. Jadi ketika syekh Islam bicara bahwa ya, perbuatannya kufur, ucapannya kufur, orang yang tidak dikafirkan kecuali telah dinyatakan padanya hujah. Ucapan ini tidak termasuk ya di situ ya para penyembah kufur. Penyembah kufur sudah keluar duluan. Ya, seperti yang sering saya tegaskan bahwa para imam dakwah Nabi dia tidak menggolongkan ubadul kubur ke dalam jumlah ahlul kiblat. Ya, ini istilah mereka. Terserah kita mau belakangan kita nggak setuju atau mau setuju itu perkara lain. Namun konteksnya di sini kita ingin mendudukkan ucapan mereka sesuai yang mereka mau. Jadi sini dua masalah sebenarnya. Ada dua masalah. Yang pertama ya adalah mentahdid itu memastikan apa pendapat seseorang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua baru mendudukkan pendapat seseorang. Nggak bisa dicampur aduk. Ya. Adapun mengklaim ini pendapat fulan pada si fulan tidak berpendapat demikian ini adalah kedustaan. Bisa dipahami ya? Ini adalah kedustaan. Ini yang sering terjadi. Ya. Jadi para imam dakwah sudah mengeluarkan dan kubur, para penyembah kubur dari pengertian muslim yang duluan. Ini sering saya katakan. Ya. Karena diantara bantahannya Daud bin Jirgis kepada dakwah salafiyah dan islahiyah ya bahwa dia menukil dari perkataan para salaf yaitu haramnya mengkafirkan ahli kiblat. Haramnya mengkafirkan ahli kiblat dan itu benar. <coughs> Tapi yang dimau oleh Ibnu Jirgis termasuk ahli kiblat orang yang nyembah kubur. Padahal orang yang nyembah kubur sudah keluar dari konteks ahli kiblat. Gitu ya. Nah itu. Nah, akhirnya kita sekarang ini pun juga dihadapkan dengan orang-orang yang maka punya pemikiran seperti Daud. Ya. Sehingga mereka membantah dakwah kita dengan dengan ucapan-ucapan nggak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Padahal kita sepaham dengan dia bahwa ahli kiblat nggak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Ya. Nah, cuman yang dia mau ahli kiblat itu termasuk di situ siapa? Para penyembah kubur sedang yang dibawakan oleh para imam dakwah bahwa ahli kiblat ya keluar darinya para penyembah kubur. Nah, ini jelas ya. Setelah itu kita mau nggak setuju atau mau setuju, ini perkara lain. Ya, walaupun menurut pemahaman kita menolak hujjah dengan Al-Qur'an setelah jelas hujjahnya itu bahaya. Ya. Cuman dalam metode ilmiah ya, kita harus bedakan antara dua ini. Mentahdi pendapat seorang, menegaskan pendapat orang itu apa, kemudian baru mendudukkannya. Jelas ya? Baik. <clears throat> Jadi pada perkataannya Syekh Sulaiman bin Sahman. Beliau bilang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang semisalnya itu di luar konteks ibadul kubur dan di luar konteks orang-orang musyrikin. Artinya yang ubadul kubur dan musyrikin tidak termasuk dalam apa yang dimaukan oleh Ibnu Taimiyah pada ucapannya. Farduhu maudu'un farduhu wa maudu'uhu fi ahli bidah. Konteks ucapan Ibnu Taimiyah itu untuk ahli bid'ah yang menyisi alusun sunnah wal jamaah. Wa hadza yu'raf min kalam syekh. Dan ini bisa dikenali dari ucapan Syekh Islam. Fa idza 'arafta anna kalam Syekh Ibnu Taimiyah fi al ahwa. Kalau begitu taulah kamu bahwa ucapan Syekh Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu untuk ahli bid'ah seperti Qadariyah, seperti orang Khawarij. Ya, mereka ahli bid'ah. Mereka harus kiblat. harus kiblat kan. Khawarij ahlul kiblat. Begitu juga padahal harus kiblat. Namun uban kubur penyembah kubur di luar ahlul kiblat. Gitu. Wanahwahum khala Dan yang semisalnya dengan mereka selain gulatnya. Yaitu orang-orang yang berlebihannya, ya. Para pemimpinnya, para pentaksisnya, ya. Dan para ulama dalam membantah alul bid'ah membedakan antara gulat dengan juga gulat. Gulat itu ya orang yang berlebihannya, gembongnya. Ya, itu kafir itu gembongnya. Ya, yang membuat bid'ah, yang memahami eh, asas-asasnya, asas-asas khawarij, ya, dan seterusnya. Adapun selain gulat, ya, mereka tidak samakan hukumnya dengan al-gulat. Begitu juga dalam menyikapi ikhwan muslimin, dalam menyikapi ya uh, eh, atau tabligh, ulama enggak sama dalam penyikapan antara bulat dengan lunak bulat. Seperti itu. <clears throat> Tabayyana laka, jelaslah olehmu anna umbadul kubur kharijuna min hadhihi asnaf. Bahwa para penyembah kubur sudah keluar dari jenis ahli ahwa. Jadi larangan mengkafirkan ahli kiblat enggak masuk ke dalamnya umbadul kubur. Wa qawlu fi adami takfir dan ucapan Ibnu Taimiyah tentang enggak boleh mengkafirkan fal maqsudu bihi fi masailin makhsusah. Yang dimaukan dengannya adalah dalam perkara-perkara yang khusus. Ya pada liluha yang dalilnya sama. Ya, dalilnya sama ala ba'dhin nas pada sebagian orang seperti tadi. Bid'ah bid'ah khawarij, bid'ah qadariyah, bid'ah murji'ah, Gak boleh langsung dikafirkan sampai itu akan ya berhentinya, sampai diperangkan lagi. Tapi berkaitan dengan penyembah kubur nggak begitu lafalnya. Ya. Yustasa fa in taba wa illa qutila. Iya. Kayak seperti kemarin si Dedi Mulyadi ya, perkataannya MUI harus tobat. Itu MUI kalau MUI Saudi ada sambungannya. Ada sambungannya. Yustasa wa in taba wa illa qutila. Cuman caranya ilmu Indonesia harus tobat. Tapi itu lafal-lafal takfir sebenarnya. Kalau kita paham. Ya itu sebenarnya lafal takfir. Wallahu a'lam. <clears throat> Kan kufurannya wah oh, udah jelas gamblang. Jadi, jadi di Indonesia dia kufuran jadi. Ya. <clears throat> Baik. <clears throat> Qala wa qawlu fi adami at-tasfif al-maqsud fi masail maksusah. Jangan lagi dibilang mengkafirkan pemerintah. Kita nggak ada urusan sama dia pemerintah atau bukan pemerintahnya yang kita urusin apa? kekufurannya. Hmm. Ya, adapun bahwa dia adalah punya mantep, ya ini hal lain. Artinya ini berlaku untuk semua. Ya, orang yang jatuh kepada kekufuran yang jadi. Ya, artinya konteks kita di sini bukan masalah berhukum dengan terhadap Allah. Ya, beda dengan orang-orang takfiri ya, yang bicara tentang ya syirik akbar kemudian mengkafirkan pemerintah dari dia apa? Al-hukum bi ghairi Al-hukum bi ghairi ma Allah. hukum dengan selain Allah kufur. Ya, namun ya itu perlu iqamatul hujjah ya dari orang yang ahli dalam menegakkan karena soal khafiyan ya, belakangan perkara ini menjadi khafa menjadi ya sama <clears throat> Qala fal lebih bihi bi masail maqsus sahih fa daliluhu ala ba'd Ini maksud dengannya di sini adalah ya, perkara-perkara tertentu yang dalilnya tersamarkan pada sebagian orang. Kama fi masail al-qadar wal irja, seperti dalam perkara-perkara takdir dan perkara irja. Itu bila takdir dan bila murji'ah. Wa na'u dzalika mimma qalahu ahlul ahwa dan yang semisalnya dari pendapat-pendapat ahli bid'ah. Ya, yang kontennya adalah kekufuran. Namun dalilnya sama ya, maka tidak boleh langsung dikasirkan. Dia alil kiblat, tidak boleh langsung dikasirkan. setelah dia tidak kepada Allah. Namun ubadul kubur, menyembah kubur sudah keluar. Baik. <clears throat> Yang kedua adalah berkilan dari tiga orang ulama. Syekh Sulaiman bin Sahman. Ya, sama seperti yang tadi. Syekh Abdullah bin Muhammad, anaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Ibrahim Ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya Ibrahim Ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan satu lagi yang keempat <clears throat> adalah Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. <clears throat> Jadi ada empat orang ulama rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Baik, dan rukunan-rukunan ini semuanya dalam kitab Burarus ini. Ya. <clears throat> Berkata mereka semua, amma qawluhu. Adapun ucapannya, ucapan Ibnu Taimiyah yang dijadikan dalil oleh siapa? Oleh ahli ahwa. <clears throat> Dalam yang mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ada <clears throat> Adapun ucapan Ibnu Taimiyah. Naqul, kita katakan di anna al qawla kufrun wala la nahkum bi kufri qa'ilih. Kita katakan bahwa ucapannya adalah kekufuran, tapi pelakunya tidak dikafirkan. Ini ucapan ini. Kata haula ulama, kata ulama tersebut, ya, yang empat ini, ya, dan mereka memahami maksud dari mutimia. Cuma orang-orang yang cuma nyomot dari perkataan mutimia tidak paham. Ini jadi masalah. Kata mereka, fa'inna inna itlaq hadza jahlun sirf sesungguhnya memutlakkan kaidah ini. Ya, mengatakan bahwa pelakunya perbuatannya kekufuran, ucapannya kekufuran, pelakunya tidak dikafirkan. Kemudian diberlakukan kaidah ini secara mutlak. <coughs> Mencakup semua jenis kekufuran tanpa dibedakan yang besar dan yang kecil. Ya, fa itlaqu hadza jahlun sir. Memutlakkan yang seperti ini adalah kejahilan murni. Jahlun sir. Ya, al-ibarata la tantabiqu illa 'ala al-mu'ayyan. Karena ungkapan tersebut tidak berlaku kecuali kepada person. Wa masalah takfir muayyan masalatun ma'rufah. Dan perkara takfir muayyan adalah perkara yang dikenal. Idza qala qawlan yakunu al-qawlu bihi kufran. فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره Kata beliau, sesungguhnya perkara takdir muayyan adalah perkara yang dikenal. Yaitu apabila seorang mengucapkan satu ucapan yang mana ucapan itulah kekufuran. Mengucapkan satu ucapan yang mana ucapannya adalah kekufuran. Ya, payukal, maka dikatakan, orang siapa yang mengucapkan ucapan ini maka dia kafir. Ini mutlak. Ya, kafir mutlak ya. Lakinnya syakhsul muayyan, namun persen tertentu, bulan bin bulan misalnya, Idza qala dzalik apabila dia mengucapkan itu, ucapan kufur tadi, la kami kufri, enggak dikafirkan. Ya, langsung hatta taquma alaihi hujjah allati yakfuru tarikuha. Sampai hujjah tegak ya kepada dia. itu hujjah yang apabila dia meninggalkannya dia menjadi kafir. Ini kaidah dalam masalah kafir mutlak. Kata haula masyayikh wal ulama Kata empat orang ulama ini, dua diantaranya adalah anak Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dan salah seorang adalah ya masih keturunan Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Baik. <clears throat> Kata mereka tentang kaidah ini mereka bilang wa hadza fil masailil khafiyah. Tapi kaidah ini berlakunya hanya dalam perkara yang sama jadi itu pandangannya Imam dakwah. Ya, terkait dengan kaidah takfir mutlak tadi. Ya, ini dalam perkara yang sama. Allah Allati qad pada liluha. Perkara-perkara yang dalilnya tersamarkan ala ba'dhin nas pada sebagian orang. Kama fi masail al-qadar wal irja, seperti pada perkara-perkara takdir irja. Wa nahwi dzalika mimma qalahu ahlul ahwa. Dan yang semisalnya dari yang diucapkan oleh para ahli ahwa. Jadi kesimpulan dari uraian ini ya bahwa takfir mutlak itu ya hanya dalam perkara apa? khafi. Ya, hanya perkara kafir. Dan ketika kita katakan ini, kita bukan mengambil dari kantong sendiri. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci dengan dakwah ini. Nah Lainnya kita mengambil dari siapa? Dari para imam. Ya, dari kutubul ulama. Ya. Apabila yang seperti ini ya adalah satu kekeliruan maka jelas kan kekeliruannya di mana ya adapun mengklaim itu dari kantongnya kaidah bikin sendiri tanpa disebutkan dalil ya ini namanya ta'addi namanya tindak kesewenangan ya adalah tindak kesewenangan baik ini dua nukilan nukilan yang ketiga itu yang terdapat pada ucapannya ya Syekh Ishaq bin Abdurrahman ya dalam kitab beliau hukum tafsir semuanya. Ya. Di awal pembahasan dari kitab tersebut, ya, beliau sedikit menyinggung masalah ini. Dan di sini disinggung sedikit juga. Berkata Syekh Ishaq, "Balaghana wa sami'na min fariqin yad'il ilm wa din." Sampai kepadaku berita dan aku pun mendengar dari sosok dari orang-orang yang mengaku berilmu dan beragama. Disebut yadda'i. Ngaku-ngaku berilmu dan ngaku-ngaku beragama. Wa mimman huwa bizamihi mu'tamun bi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dari orang-orang yang dia menyangka kalau dia itu makmum dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Siapa yang mengklaim bahwa dia makmum dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Dia mengatakan Syekh Muhammad sebagai imam. Siapa yang bilang Syekh Muhammad sebagai imam? Banyak. Bahkan salafiyun banyak mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab adalah imam. Ketika menyebut Muhammad bin Abdul Wahab al-imam, al-mujaddid, berarti dia menganggap bahwa dirinya makmum. Ya. Baik. Inna man asyraka billah wa 'abada al-awthan la al-kufr wa syirk 'alaihi bi'ain. Mereka ini yang mengaku bermakmum dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul punya kekeliruan dalam pemahamannya terhadap tauhid. Ya. Apa kata mereka? Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, beribadah kepada berhala, tidak boleh ya dicap ya kafir atau musyrik dengan takjil. Jadi syubhat ini itu syubhat bahwa ucapannya kufur, perbuatannya kufur orang yang tidak dikafirkan sampai tidak adanya memperlakukannya memberlakukannya dalam syirik akbar yang wadih yang jali itu sudah ada di zamannya Syekh Isa. Ini bukan monopoli zaman sekarang saja. Dia bukan monopoli zaman sekarang saja, tapi sudah ada di zaman zaman ketika munculnya dakwah Islahiyah Salafiyah. Ini disebut dengan dakwah Islahiyah, dakwah Salafiyah disebut dengan dakwah Al-Islahiyah. Baik. Kemana naqala 'anhum qawlahum. Kemudian Syekh Ishaq menukil ucapan mereka. Ya, orang-orang yang mengaku bermakmum dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kata mereka, naqulu li alil kibab alladziina ya'budunaha. Kita bilang berkenaan dengan ya, para penyembah kubah-kubah ya, dan penyembah ya, yang ada di dalamnya. Fi'luka hadza syirkun. Perbuatanmu ini syirik, walaysa huwal musyrik, tapi dia yang melakukannya enggak musyrik. Di mana kita dapat yang seperti ini? Ya. Kita dapati pada sebagian orang yang mengaku bermakmum dengan Allah Dan sekarang kita dapati dari kitab para ulama bahwa itu adalah kekeliruan. memutlakkan yang seperti itu adalah perbuatan yang yang keliru. Nah, yang keempat dari Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. Ada هذا بلي قال وهذان الشيخان ابن تيمية وابن القيم يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر أو ردة yahkum يحكم عليه بمقتضى ذلك dan ini dua orang syekh katanya Yang pertama Syekh Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Qayyim. Keduanya menghukumi anna man irtaqaba ma yujibul kufra. Bahwa orang yang melakukan perbuatan yang konsekuensinya kekufuran. Awir atau kemutadan yukam alaihi bimuqtada dzalik langsung dicap kafir musyrik hanya dengan dia melakukan perbuatan itu. Wa bimujibi ma kufran aw syirkan aw fisqan illa an yaquma mani'un syar'iyyun يمنع من هذا الإطلاق وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا dan juga berdasarkan apa yang dia lakukan baik itu kekufuran atau kesyirikan atau kefasikan maka dia dihukumi kafir musyrik fasik ila an yaquma mani'un syar'i kecuali ada penghalang katanya ini mawani takfir ya, jadi ada Eh, syurut yang harus terpenuhi, ada juga mawani. Cuma jangan bikin-bikin gitu Ya, jangan bikin-bikin. Ya, karena sebagian orang menambahkan kepada syurut dari apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Menambahkan kepada mawani ya dari apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya, sehingga kita dapati ada orang-orang yang mengatakan ya walaupun sudah terpenuhi syaratnya, tidak terdapat penghalangnya, tetap nggak boleh dilakukan. Saya tetap nggak belajar. Kemudian ilmunya nggak bisa di, diterapkan. Baik, di sini ya si Abdul Latif sedang membicarakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berkenaan dengan takdir mutlak. Bahwa orang melawan kekufuran, kefasikan, kesyirikan, dicap kafir, ya fasik, musyrik dengan sekedar perbuatan tersebut kecuali ada penghalangan. Ila an yaquma mani'un syar'iyyun yamna hadha min hadha al Kecuali kalau misalnya ada penghalang yang menghalangi dia dari dia dicap dengan label tersebut. Wa adalah suwarun maksusah dan yang seperti ini ada bentuk-bentuk tertentu. Artinya pemberlakuannya pada kondisi-kondisi tertentu. La yadkhulu fiha man abada sanam. Ya. Gak termasuk di situ orang yang beribadah pada berhala. Ya. Jadi ya, gak dikafirkan kalau ada penghalang. Ya, itu betul. Betul. Tapi apakah termasuk di situ orang yang beribadah kepada berhala? Enggak termasuk di situ orang yang beribadah kepada berhala. Ya. Baik. Jadi ini tahdid. Jadi ini ya, bingkai dari perkataannya dan pendapatnya para imam. Ya. Tapi seorang nggak setuju, lain cerita. Tapi tahdid dulu, tetapkan dulu pendapatnya imam apa. Adapun mengklaim ini pendapat imam padahal itu bukan pendapatnya, ini musibah. Baik, ya. Sekarang mereka adalah para imam dakwah yang sudah mujarab dakwahnya. Dan seperti itu pemahamannya tentang pendapatnya Syekh Islam, pemahaman tentang pendapatnya Ibnu Qayyim. Boleh nggak sekarang ada orang belakangan, oh saya memahami pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Ibnu Qayyim. Nggak begitu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak? Ya, namanya kita berselisih dalam memahami pendapat orang. Namun bid dalil, dengan dalil. Adapun mengatakan, oh nggak begitu, terus dia terus sekut nggak mengemukakan dalil, terus menyalah-nyalahkan orang yang mendatangkan dalil, dari metode ilmiah. Ya. Dan yang kita itu suruh yang kedua. Ya, menjahil-jahilkan orang ya yang berpegang dengan pendapat metode ilmiah, mengatakan mereka sendiri, mengatakan mereka sawaris, tapi mereka tidak bisa menyebutkan ya, letak kesalahannya, letak kekeliruan. Ya, ini musibah seperti ini. Namanya taksub. Ya, taksub, ya fanatis. Fanatik terhadap pendapat, fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap syekh, Ya. Nah, ya. Sedangkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala walau suwarun maksusah. La yadkhulu fiha man 'abada sanaman. Enggak masuk di situ orang beribadah kepada berhala atau qabran atau kuburan atau basharan atau madaran ya atau manusia atau tempat liburil burhan di siyamil hujjah di karena burhan jelas buktinya jelas artinya dalilnya gamblang kalau masalah beribadah kepada berhala, tidak ada yang Tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah jangan dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Oh, butuh tafsiran. Ya, akhi, tafsirnya adalah dengan membacanya. Tak perlu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Buka Tabari, buka ya Ibnu Katsir, ya belajar sampai S2 S3 baru paham. Ntar belum S2 udah mati dia. Ya? Gimana coba? Itulah namanya Al-Qur'an huda bahwa perkara tauhid bilang. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam ya, al Sittah. Ya. Tapi banyak orang-orang yang sudah belajar al Arba, belajar Usul Sittah, belajar Nawaqidul Islam, tidak bisa membingkai gitu. Padahal ucapan-ucapan tersebut sudah membingkai pemahaman sebenarnya. Kitab-kitab itu sebenarnya sudah membingkai pemahaman la yadkhulu fiha man abada sanaman aw qabran aw basharan aw madaran li dhuhuril burhan wa li qiyamil hujjah bi rusul. Dan juga karena hujjah telah tegak dengan diutusnya para rasul. Ini dalam perkara ini. Ya, dalam perkara ya asyirk wa tauhid. Yang keberapa Yang keempat ya. Yang kelima dari Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala. Beliau berkata, Kata beliau, wa ghayatu mawwaha bihi hadzal jahil. Dan puncak serta ujung dari apa yang diucapkan oleh orang jahil ini disebut jahil. Anna Syekhul Islam rahimahullah dzakara fi ahli al-maqalat al-khafiyah annaha wa in kanat kufran la yanbaghi an an yukaffar sahibuha an yukaffar sahibuha hatta taquma alayhi al-hujjah. Wa hadha kalamuhu. قال نفي الصفات كفر والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر وإنكار ما يكون الله ما أن يكون الله على العرش كفر فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه أنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه الهجة التي يتبين بها أنهم مخطئون طيب فرد الشيخ على من استدل بقول شيخ الإسلام على عدم تكفير معين ثم خصصها بمسائل بمسائل تنازع, تنازع أهل العلم في تكفير صاحبها في تكفير صاحبها ثم يجيء من يموه على الناس ويفتنهم عن التوحيد بذكر عبارات لأهل العلم ويزيد فيها وينقص وحاصلها الكذب عليهم لأنها في أناس لهم إسلام ودين وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلم توقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة ولم يذكرهم العلماء في جنس المشركين Sama madmunnya dengan apa yang telah berlalu bahwa pembahasan tentang ya kaidah ucapannya kufur, perkata e, perbuatannya kufur, sedangkan pelakunya tidak dikafirkan, tidak termasuk di situ orang-orang orang-orang musyrikun Nah, baik. Ini yang kelima. Baik, kita jemahkan ya. Berkata beliau, ya. yaitu Syekh rahman bin Hasan rahimahullah dan puncak apa yang diucapkan oleh orang jahil ini bahwa Syekh Islam rahimahullah menyebutkan ya, menyebutkan di ahli al-khafiyah tentang orang-orang yang memiliki ucapan-ucapan yang sama. Yaitu dari kekufuran yang jenisnya sama. Annahu in kana kufra. <clears throat> Walaupun itu adalah kekufuran, la yang bagi an yukafar sahibah. Pelakunya tidak bisa dikafirkan sampai ditegakkan punya hujah. Ini dalam perkara yang yang sama. Wa ada kalamu ini ucapan beliau. Qala. Baik. <clears throat> Beliau berkata, nafi sifat kufur, menafikan sifat Allah kekufuran, wa taklid billah. Bi anna Allah yura fil akhirah kufran. Dan mendustakan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat juga kekufuran. Wa inkaru an yakuna Allah 'ala al-'arsy kufran. Dan juga mengingkari ya bahwa Allah di atas ars itu adalah kufur. Ini perkara-perkara yang zahira atau khafiyah? Khafiyah. Perkara khafiyah. Ya. فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه min al-kuffar, la يجوز الإسلام عليه mengkafirkan orang-orang ini itu yang menafikan sifat mendustakan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat mengingkari bahwa Allah di atas ars, mengkafirkan mereka ini ya mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir ini enggak boleh la justru islam alaih enggak boleh dilakukan ila an taqum hujja alaih hatta dia biha annahum Mustiun kecuali setelah ya e, ditegakkan kepadanya hujjah yang dengan hujjah tersebut jelaslah bahwa mereka di situ keliru jelaslah bahwa mereka di situ keliru. Nah, <clears throat> lalu Syekh Abdurrahman bin Hasan membantah. Ya, bantah ya orang-orang yang berdalil <clears throat> dengan ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, kemudian memperlakukannya kepada kepada orang-orang musyrikun, memperlakukannya kepada ubadul kubur. Kata Syekh Abdurrahman. Beliau bilang, "Tsumma yaji'u man yumawwihu Kemudian datang setelahnya orang-orang yang bicara di hadapan orang-orang wa 'anit tauhid, memfitnah mereka dari perkara tauhid. Ya, disebut fitnah. Fitnahnya bukan dalam perkara lain, dalam perkara tauhid. Memfitnah mereka dalam perkara tauhid. jadi ibarati anil ilm, dengan mengambil, mengutip ungkapan-ungkapan para ulama. Wa yazidu fiha, ada yang dia tambahkan sendiri. Ya, wa yunqis, ada yang dia kurangi, wa asilu al-kadhib sehingga kesimpulan kedustaan atas mereka. Sehingga yang yang terjadi adalah apa? Ya, berdusta atas nama para imam, berdusta atas nama Syekh Islam Ibnu berdusta atas nama Ibnu Qayyim, berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Itu tadi. Dia cuma comot-comot saja. Wa hasilu al-kadhibu alaihi li'annaha munasim lahum Islam wa Karena ucapannya para imam tersebut sebenarnya itu berkenaan dengan orang-orang yang mereka pada dasarnya muslimun. Ya, cuma mereka mengingkari apa? sifat mereka mengingkari bahwa Allah melihat di akhirat. Mereka mengingkari bahwa Allah di atas aras. Karena masail ilmu ya? Wa bihi maqalat kafarahum biha ta'ifatan min ta'ifatun min ahli ilm. Dan ada pada mereka ucapan-ucapan di mana ucapan tersebut sebagian ahli ilm mengkafirkan orang yang mengucapkannya. Ya, mengatakan ya bahwa Allah tidak di atas ars. Kekufuran bukan? Kekufuran. Ya. Namun diucapkan oleh orang yang asalnya apa? muslimin. Wa tawaqqafa ba'dhum fi takfirihim. Sedangkan ulama lain tawaqqaf abstain dari mengkafirkan orang yang seperti ini. Hatta taqum 'alaihim hujjah, sampai tegak adanya hujjah. Jadi ada ulama yang langsung mengkafirkan, ada yang mengatakan tidak dikafirkan sampai tegak hujjah. Walam yadhkurhumul ulama fi jinsil musyrikin. Dan ulama tidak menyebut dalam perkara ini ya orang-orang dari jenis kaum musyrikin. Simpulannya sama seperti apa yang tadi wahai sebelumnya. Bahwa ya al-musyrikun, ubadul kubur, yaitu di luar konteks. Ya, dari ucapan dulu keiminya, ya, yang kufur, yang kufur, pelakunya tidak dikafirkan sampai dengan adanya hujah. Ini hanya dalam perkara apa? Masail al-khafiyah. Nah, berkata Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman bin Hasan, raddan ala man fahima min kalami Syekh Islam Annau la yukaffiru mu'ayyan fi masail syirk membantah orang yang memahami dari ucapan Ibn Taimiyah bahwa Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin dalam perkara syirik akbar. Dibantah oleh Syekh Abdul Latif. Ya, jadi Syekh Abdul Latif membantah orang yang memahami ucapan Ibn Taimiyah. Kemudian dia berkesimpulan bahwa Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan dengan ta'yin orang yang melakukan syirik akbar. Banyak yang memahami seperti ini? Banyak. Oh, Syekh Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan. Padahal Ibn Taimiyah ngomongin dalam konteks lain ya dia bicara tentang A, ente memahami dalam urusan B. Dan ini sudah dibantah oleh Syekh Abdul Latif. Sebenarnya kuncinya gampang, apa? Baca. Cuma baca. Ya, karena masalah seperti ini, ya, Mutanawar artinya kitabnya nggak sulit, ya, tidak sulit, tidak jauh dalam jangkauan, mudah, seperti itu. Kata Syekh Abdul Latif, Wa kalamu Syekh Islam innama ya'rifuhu ucapannya Ibn Taimiyah itu dipahami wa yudrihi atau yadrihi dan diketahui man marasa kalam orang yang memarasah yang sering bergaul dengan ucapan Ibn Taimiyah. Mungkin. Gitu. Karena Ibn Taimiyah lau halat. Ibn Taimiyah itu punya kondisi-kondisi dan kehidupannya tidak ya tidak seperti tidak seperti misalnya Syekh Nu'aimin ya ngajar, beliau enggak. Beliau membantah. Beliau perang. Ya, beliau ngajar, beliau diusir. Ya, enggak wafat di penjara. Ya. Tapi kondisi-kondisi ini menjadikan tawalir tulisan-tulisannya itu ya memiliki ya konteks-konteks yang berbeda. Memiliki konteks-konteks yang berbeda. Sehingga memahaminya harus dengan ya dari orang yang mau mahasiswa dari orang yang ya punya pengalaman dengan ucapan-ucapan. Dan para imam-imam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya, mereka mumaris. Punya pengalaman dengan perkataan-perkataan yang Ibnu perkataan-perkataan yang Ibnu Nah, ya, ya, kalau enggak kita jangan bilang dia imam. Silakan mau bilang dia imam, tapi harus ngerti pendapatnya atau kita bilang dia bukan imam Ya. Seperti itu. Kata Syekh Abdul Latif, ma ya'rifu wa yadrihi man marasa kalamah." Yang mengenal dan mengetahuinya hanya orang yang punya pengalaman dengan ucapannya. Ya, sering bergaul dengan ucapannya. Wa 'arafa usulah dan mengerti ya pondasi-pondasinya. Fa inna qad sarra'a fi ghairi mawdhi'in. Karena sungguhnya dia Ibnu Taimiyah telah menegaskan tidak di satu tempat saja. Annal khata'a qad yughfar liman lam yablughu syara bahwa kekeliruan bisa dimaafkan. Ya, kesalahan dimaafkan. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang belum sampai kepadanya syariat ini. Walam taqum alaihi hujjah dan belum sampai kepadanya hujjah, belum tegak kepadanya hujjah, dimaafkan. Fi maksud makhsusah, tapi dalam perkara-perkara tertentu. Idza taqallaha mastata', apabila dia bertakwa, tentu apabila dia bertakwa semampunya, artinya dia mencari. Kemudian setelah dia mencari tidak dapat kecuali itu, di mana perkara yang dia dapati setelah usaha tadi, dia keliru di situ. Dimaafkan enggak? Dimaafkan. Ya, dalam perkara maksusah. Wajtahada bi hasabi taqatihi dan berijtihad. Ya sesuai dengan kemampuannya. Artinya dia mencari tahu sesuai dengan batas kemampuannya, kemudian puncak pengetahuannya cuma sampai situ. Ya, cuma sampai situ. Puncak pengetahuannya bahwa maulid Nabi itu ya sunnah. Ya sunnah. Ya, tapi bukan berarti juga kita tidak meyakini itu salah, bukan berarti juga kita tidak berusaha untuk mendakwahkannya, tapi dengan cara-cara yang elegan. Ya, nggak bikin bojah. Setiap mau ada mau acara maulid bojah di medsos semuanya mau maulid kita, maulid kita, maulid kita, maulid kita. Belum lagi di balik itu ada orang-orang berkepentingan. Manfaatnya seperti itu. Ya, Allah lah. Ya, oh, tapi kan di Saudi Syekh bin Bas beda konteks. Ya, Bukankah antum juga yang mengatakan dalam perkara takfir muayyan ya, harus dilihat pada zaman dan makan mana yang lebih pantas untuk dikatakan dilihat pada zaman dan makan. Perkara takfir yang perkara dalilnya wadih jelas gamblang jeli atau perkara yang seperti ini. Ya, mana yang gamblang dan mana yang sama. Ya, kalau mereka mengatakan masalah ya takfir muayyan harus dilihat pada konteks zamannya, makannya, nggak sama zamannya, nggak sama tempatnya. Tapi kalau begitu mana lebih pantas untuk dikatakan ya tidak sama zaman, tempat dan kondisinya. Perkara takfir atau perkara yang seperti ini. Ya, apalagi subhat seputar ini sangat kuat. Kita bilang kuat. Ya, kita bilang kuat. Bahkan Syekhul Islam di Taimiyah ya berkenaan dengan Maulid Nabi, beliau mengatakan asal niatnya dipahat dikasih pahala. Walaupun Ahmad bid'ah berdalil dengan perkataan ini bahwa Maulid Nabi berpahala, keliru. Ya, Nutainya mengatakan asal niatnya. Karena karena apa? Karena asal niat itu cinta kepada Nabi. Berpahala. Jadi syubhatnya kawiyah. kuat sekali. Ya. kalau kita mendakwakan tauhid, mengajarkan orang untuk meninggalkan kesyirikan yang jali. Ya, ini perkara yang mustahak. Ya, enggak wahabinya, enggak eh, pengikut maulidnya harus tahu bahwa ini enggak ada perbedaan di kalangan ulama walaupun berbeda mazhab fikih dan mazhab mazhab dalam perkara akidah, Ya, syairah misalnya atau e, yang lainnya. Harus tahu dan nggak boleh ada perselisihan dalam perkara ini. Nggak boleh ada perselisihan dalam perkara ini. Ya. Kalau nggak agama ini jadi beda-beda. Ya. Ada Islam yang bilang bahwa melakukan kesyirikan ke kuburan nggak boleh, ada Islam yang bilang melakukan kesyirikan ke kuburan boleh. Namanya dua agama, bukan satu agama namanya. Kalau perbedaannya di mana? Di pokok. Ya kan? Gitu. Tapi kita kembali kepada perkataannya kepada perkataannya Syekh Abdul Latif. <coughs> Karena beliau fa'inna qad sara fi ghairi mawdi'in. Karena sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah menegaskan tidak hanya di satu tempat annal khata'a qad yuqtar liman yablughu syarh bahwa kesalahan terkait ya dimaafkan bahwa kesalahan itu dimaafkan bagi orang yang belum sampai kepadanya syariat dalam takum alaihi hujjah dan belum tegak kepadanya hujjah dalam perkara-perkara tertentu idza taqallahu mastata' apabila dia ber, bertakwa kepada Allah semampunya wajib tahadabi hasabi taqatih dan bersungguh-sungguh sesuai dengan ya puncak kemampuannya artinya nah, berusaha untuk mencari tahu dalam perkara maksusah wa aina taqwa tapi di manakah ketakwaan dan di manakah ijtihad ya alladzi yang umbari kubur yang diklaim oleh para penyembah kubur ya jadi nggak bisa dikatakan penyembah kubur berijtihad nggak bisa ini takwa ini ijtihad ya ya yang diklaim oleh para penyembah kubur artinya orang yang menyembah kuburan ya mata Allah ya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma dan tidak bersungguh-sungguh untuk mencari tahu karena perkara tidak bilang. Enggak perlu ijtihad di situ. Ya. Wajtahad wadda'una lil mauta dan orang-orang yang menyuruh orang mati wal ghaibin dan orang-orang yang ghaib. Jadi yang dimaksudkan orang yang bertakwa adalah orang yang berijtihad. Namun enggak ada kata ijtihad pada menyembah kubur. Ya, dan orang yang menyuruh orang mati dan orang-orang ghaib. Nah. Hmm. Nah, rasa cukup ya, nukilannya ada berapa? Enam, ada enam ya. Jelaskan untuk kita semua ya bahwa <coughs> perlu membedakan takfir mutlak dan takfir muayyan. Perlu membedakan antara mutlak dan muayyan. Sudah kita jelaskan apa itu takfir mutlak, apa itu takfir muayyan. Tapi kita juga harus paham setelahnya bagaimana penggunaan ulama tentang kaidah itu. Ya, jangan cuma bisa bedakan, tapi kita nggak tahu bagaimana menggunakan kaidah tersebut. Ini kesimpulan dari pembahasan kita, semoga bermanfaat.